Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan materi bahasan mengenai Tarbiyatul Aulad fil Islam Pendidikan anak dalam Islam dari buku Fiqhu <clears throat> Tarbiyatil Abna karya Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih eh, dalam pembahasan mengenai eh, mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Sebelumnya terakhir kemarin kita eh, bahas setelah kita bacakan sejumlah hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya dalam satu riwayat inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sesungguhnya manusia yang paling afdal yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya dan disampaikan bahasanya Al-Quran adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan catatan kakinya belum kita baca tentang poin ini. Yeah. Dalil yang menunjukkan bahasa Al-Quran adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiallahu anhu, kama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauman fina khatiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari eh, ya, menyampaikan khutbah fina di tengah-tengah kami. Fimain dan khutbah itu dilaksanakan di satu oase ya, yuda'a yang disebut dengan sebutan khum yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah wa asna alaihi dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa wa'adha wa dzakara memberikan nasihat dan mengingatkan. Setelah itu beliau mengatakan amma ba'd ala ayuhan nas ingatlah wahai sekalian manusia fa inna ma ana basyarun aku adalah manusia yushiku ayatiya rasul rabbi fa ujibu maka tak lama lagi akan datanglah utusan dari Rabku yaitu Malakul Maut. Malaikat kematian dan aku akan ya, merespon ya, ajaannya. Maka sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sekali ini dua hal. Awaluhuma yang pertama adalah kitabullah. Di dalam kitabullah ini terdapat hidayah dan cahaya maka peganglah kitabullah dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Fahasa ala kitabillah. Maka Nabi kemudian memotivasi ya, para sahabat untuk dekat dengan kitabullah. Warahaba fihi dan memotivasi untuk itu. Thumakal kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ahlu baiti dan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kuingatkan kalian untuk ya, menunaikan hak keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kuingatkan kalian berkenaan dengan hak-hak keluargaku al-haditha. Maka yang jadi mahalu syahid, yang jadi pendalilan adalah kuwasiatkan, eh, kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, Salah satunya adalah kitabullah. Maka ini ini yang menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan belajar Al-Qur'an ya, yang terakhir kemarin kita baca adalah hadis Al-Mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai Ya, dalam orang yang pandai dalam baca Al-Quran atau pandai dalam menghafal Al-Quran artinya hafalannya adalah hafalan yang mutqin, hafalan yang bagus, yang lancar tanpa tersendat-sendat maka ma'as safaratil kiramil bararah maka dia bersama para malaikat yang mulia dan yang mereka merupakan orang makhluk-makhluk yang bertakwa atau yang baik Walladhi yaqra'ul Qur'an sedangkan orang yang membaca Quran dan dia terbata-bata membaca Al-Quran alaihi syaqun dan dia kesusahan dan kerepotan untuk membaca Al-Quran lahu ajarani untuknya dua pahala pahala membaca Al-Quran dan pahala terbata-bata dan kesusahan karena membaca Al-Quran. Walafdul Bukhari di hadal hadis dan redaksi Bukhari untuk hadis ini permisalan orang yang baca Al-Quran wa hafidhun lahu dan dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Ini dengan hafalan yang bagus. Maka keutamaannya adalah ma'as safarah al-kiramil bararah. Dia bersama para malaikat yang mereka makhluk-makhluk yang mulia dan makhluk-makhluk yang baik dan bertakwa. Wa mathalul ladhi yaqra'ul Qur'ana sedangkan gambaran orang yang ya, membaca Al-Qur'an wa yata'ahaduhu dan dia merawat Al-Qur'an yang dia miliki yaitu maksudnya merawat hafalan Al-Qur'an yang dia miliki wa alaihi syadidun namun dia kesusahan ya, untuk mengurusinya karena hafalannya yang tidak ya, bagus falahu ajrani maka untuknya dua pahala. Ya, maka kalau berdasarkan redaksi Bukhari, maka di sini berkenaan dengan penghafal Al-Quran. Bukan semata-mata orang yang membaca Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran, itu ada yang hafalan Al-Qurannya lancar dan bagus, itulah yang dan inilah yang paling mulia itulah yang disebut dengan ma'asafarah kiramil bararah. Ya, sedangkan ada yang hafalannya tidak lancar, namun dia rajin merojaah. Meskipun hafalannya ya, tidak begitu lancar, namun dia rajin membaca, rajin merawat baca, eh, apa yang telah dia hafal atau yang sedang dia hafal maka itu yang untuknya dua ganjaran. Ya, maka kalau mengacu pada redaksi Bukhari, maka yang lebih dekat hadis ini bicara tentang ya, penghafal Al-Quran. Kemudian wa manazilu hamalatil Quran dan kedudukan para penghafal Al-Quran itu adalah kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat. Boleh jadi ya, kedudukan di dunia yang dia dapatkan adalah kedudukan yang rendah, namun pada hari kiamat kedudukan yang dia dapatkan adalah kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Maka orang yang diberi hafalan Al-Quran, maka dia adalah orang yang diberi ilmu. Maka Allah akan tinggikan dan beberapa derajat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yukalulisa hibil Quran." Dikatakan kepada ya, sahabat Al-Quran dan yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran bukan hanya orang yang sekedar rajin baca Al-Quran namun termasuk sahabat Al-Quran atau yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran dalam hal ini adalah orang yang hafal Al-Quran. Ya, karena di sini disebutkan bahasanya antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda ya, besarannya. Dan jika yang dimaksud adalah sekedar membaca, ya maka tidak akan ada beda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Namun beda-beda ini menunjukkan bahasanya sahabat Al-Quran dalam hadis ini adalah penghafal Al-Quran yang beda-beda kadar hafalan Al-Quran antara satu orang dengan orang yang lain. Dikatakan yaitu dikatakan oleh malaikat Iqra wartaqi bacalah dan naiklah yaitu naiklah dalam derajat di surga waratil dan bacalah pelan-pelan sebagaimana di dunia engkau baca pelan-pelan sesungguhnya level dan kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca dan para penghafal Al-Quran itu mendapatkan sebutan dengan sebutan ahlullah wa khasatuhu ya keluarganya Allah dan orang yang istimewa atau dekat dengan Allah sebagaimana uh, eh, sebagaimana dalam di catatan kaki yang ketiga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Innalillahi azza wa jalla ahlina minanna sesungguhnya Allah azza wa memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qila ada sahabat yang bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu keluarganya Allah? Wahai Rasulullah, Qal maka Nabi mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khasatu. Ini para penghafal Al-Quran, mereka itulah keluarganya Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang dekat dan istimewa di sisi Allah. Ya, maka inilah kemuliaan ya, sahibul Quran, inilah kemuliaan hamilul Quran atau hamalatul Quran. Mereka adalah ya, mereka mendapatkan sebutan dengan sebutan ahlullah dan khasatullah. Yang tentu idofah di sini adalah idofah li tashrif. Ya, dilekatkannya nama Allah pada kata-kata keluarga di sini. Ya, ya, maksudnya tentu bukanlah keluarga secara nasab, ya, namun di sini disebut dengan idofah li tashrif. Ya, dinisbatkan kepada Allah untuk menunjukkan betapa mulianya Allah mulianya dia sebagaimana Rasulullah utusan Allah dan sejenisnya Hadis tentang uh, penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah itu diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas radhiallahu anhu. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas sesungguhnya e, Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia qal qila manhum ya Rasulullah siapakah mereka wahai Rasulullah qal ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu para penghafal Al-Quran mereka itulah keluarganya Allah dan orang-orang yang dekat dan istimewa di sisi Allah. Kemudian wa akhrajal hakim diriatkan oleh al-hakim. Dan al-hakim mengatakan hada hadisun sahihun ala syarti muslimin. Diatkan oleh al-hakim dalam mustadrak dari Buraidah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qara'a al-Qur'ana siapa yang membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia si penghafal Al-Qur'an tersebut akan dipasangkan pada hari kiamat nanti tajan min nurin ya, mahkota dari cahaya yang cahayanya yang sinarnya semisal cahaya matahari. Wayuksa dan akan diberilah pakaian untuk kedua orang tuanya hulatani dua lembar pakaian. Yang dimaksud dengan lembar pakaian adalah pakaian atasan, ya, penutup bagian atas badan dan bagian bawahan. Maka ketika dia mengenakan dua lembar pakaian ini maka tertutuplah seluruh badannya. Layakumu bima adunya yang dua lembar pakaian tersebut tidaklah sebanding dengan dunia. Tidaklah sebanding dengan dunia. Maka kedua orang tua ayah dan ibu si penghafal Quran ini akan bertanya kepada Allah, "Bima kusina hada?" Ya Allah, kenapa kami mendapatkan pakaian yang demikian indah ini, yang demikian wah dan istimewa ini? Fayuqal maka disampaikanlah kepadanya bi akhdi waladikuma al-Qur'an. Karena anak anda berdua hafal Al-Quran. Karena anakmu hafal Al-Quran. Maka ini di antara, eh, di antara keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Untuk si anak, maka dia akan memakai, ya, Nabi kabarkan dia akan memakai mahkota, yang demikian bercahaya, demikian indahnya karena bercahaya dengan cahaya yang terang e, bagaikan cahaya matahari. Sedangkan orang tuanya akan mendapatkan pakaian ya, yang pakaian ini ya, jauh lebih bernilai daripada dunia dan ini karena dia memfasilitasi, memotivasi anaknya untuk hafal Al-Quran. Wasakina dan ketenangan itu e, turun Al-Quran karena Al-Quran sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di catatan kaki yaitu yang diatkan oleh Al Bukhari dari Al Bara radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tilka tu tatanazalat bil Quran itu adalah ketenangan yang ya, turun karena Al Quran di sini juga diatkan oleh Muslim. Maka satu ketika ada di tengah malam hari ada satu sahabat yang membaca surat Al-Baqarah. Dan ketika itu dia membacanya dan dekatnya ada kuda dan di dekatnya ada anaknya yang masih kecil. Maka ketika dia membaca maka tiba-tiba ya, datang dari arah atas itu semacam lentera-lentera. Ini sejenis lentera-lentera dan ketika dia semakin lanjut membaca, maka lentera-lentera tersebut semakin mendekat. Semakin mendekat dan semakin mendekat, semakin turun ke bawah. Dan, ketika lentera itu bergerak semakin ke bawah, semakin ke bawah, maka ributlah kudanya. Kuda itu mengangkat kaki depannya kemudian menurunkannya mengangkat ke kaki depannya dan menurunkannya dan sahabat yang baca surat Al-Baqarah ini khawatir kalau kudanya ini bisa mengenai anaknya yang ada di sampingnya. Oleh karena itu dia hentikan baca Al-Quran. Ketika dia berhenti baca Al-Quran, ya, maka lentera-lentera tersebut kembali naik, naik, naik ke atas, kemudian menghilang. Dan kudanya pun tenang. Ya. Maka ya, kemudian hal ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa makna dari kejadian ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seandainya dia terus ya, membaca, maka malaikat akan menjabat tangannya. Kemudian Nabi katakan itu adalah tilkas sakinah yang dilihat itulah ketenangan tanah zalat bil, bil Quran yang turun karena Al Quran sehingga kalau eh, maka yang dimaksud dengan ketenangan dalam hadis ini adalah malaikat khusus yang Allah tugasi untuk turun ketika ada yang baca Al-Quran. Ini pengertian sakinah dalam hadis ini. Ya, dia bukan ketenangan hati, ya, yang karena hati itu kemudian tenang, nyaman, kemudian bisa ngantuk dan tidur. Nah, Uh, namun yang dimaksud dengan sakinah ini adalah ya, rombongan malaikat. Rombongan malaikat yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah rombongan malaikat ya tugasnya turun ketika ada orang membaca Al-Qur'an. Ya, maka lentera-lentera cahaya tadi adalah rombongan malaikat. Dia ya, bukan ya, uh, apa, uh, makhluk luar angkasa. Ya. Dia bukan piring apa namanya uh, eh, UFO atau semacam itu. Warahmatu dan rahmatu menutupi orang yang membaca Al-Quran dan mengkajinya. Malaikat mengepung mereka bal tastami'u liqiraatihim atihim bahkan malaikat mendengarkan orang yang baca Al-Qur'an dan lidah yang dibasahi dengan Al-Qur'an ya, rahmat itu menutupi orang yang baca Al-Qur'an maka dalilnya diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah tidaklah terkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah ini menunjukkan bahasanya di antara tempat yang afdal untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Ya Yatuluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka. Tidaklah ini terjadi kecuali turunlah pada mereka ketenangan dan rahmat menutupi mereka. Malaikat pun mengelilingi mereka atau mengepung mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka fiman di sisi makhluk yaitu malaikat. Aindahu yang ada di sisi di dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan, dan bahkan malaikat mendengarkan ya, orang yang membaca Al-Quran dan disebutkan oleh sebagian ulama yaitu Ibnu Salah Syafi'i rahimallahu taala bahasanya ya, para malaikat itu tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah berupa membaca Al-Qur'an membaca Al-Quran itu kekhususan manusia. Ya, nikmat ibadah berupa membaca Al-Quran itu hanya Allah berikan pada manusia tanpa malaikat. Ya, malaikat cuma Allah kasih jatah mendengarkan Al-Quran. Fa yu'allam al-abna idan al-Quran. Maka jika demikian besarnya keutamaan Al-Quran, secara umum dan menjadi penghafal Al-Quran secara khusus, maka selayaknya anak-anak ya, anak-anak kaum muslimin itu diajari Al-Quran. Ya, diajari cinta Al-Quran, dekat Al-Quran dan e, dan berupaya jadi penghafal Al-Quran. Namun kulun biasa bitakotihi. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, boleh jadi ada anak yang potensial untuk jadi penghafal Al-Quran dan boleh jadi ada yang tidak demikian. Kewajiban eh, orang tua untuk uh, melihat arah potensi masing-masing anak, kemudian uh, melejitkan potensi anak tersebut sesuai dengan kecenderungannya. Ya, namun bisa, namun bisa saja dipasang target ya kalau tidak hafal Al-Quran minimal ya, punya hafalan Al-Quran. Wa kulun ala qadri isti'abihi e, masing-masing sesuai dengan kemampuan penguasaannya dan kecerdasannya. Wa qadam dan telah e, lewat disampaikan Ibnu Abbas meletakkan borgol di kaki Ikrimah supaya belajar Al-Qur'an. dan belajar hadis. Dan akhirnya dalam tanda kutip terpaksalah Ikrimah ini jadi ulama Al-Qur'an. Ini, itu gara-garanya ini, ketika jam pelajaran, ini, jam pelajaran Al-Quran, ini, kakinya diborgol sehingga tidak dolan, tidak e, uh, keluyuran, tidak pergi kemana-mana, namun duduk manis, ya, menyimak dan mendengarkan uh, uh, Al-Quran. Ya, namun tentu tidak semua anak bisa dipaksa. Ada anak yang model Ikrimah yang dipaksa itu jadi dan ada anak yang dipaksa itu malah menjadi-jadi. Nah, maka kewajiban orang tua untuk punya sikap elastis, kondisional, eh, melihat kemanakah arah dan potensi anak. Wahahwa demikian juga Ibnu Abbas wal akhar ya Jamal Muhkam beliau telah hafal Al-Muhkam wa sahir telah hafal Al-Quran wa sahir dan beliau dalam usia yang belia Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan saya berusia 10 tahun dan aku telah membaca yaitu telah hafal Al-Muhkam ya kita lihat catatan kaki 4 dan 5 sebagian ulama membingungkan hadis ini yaitu karena perkataan Ibn Abbas Rasulullah wafat aku berumur 10 tahun hal ini karena diatkan oleh Bukhari hal yang membingungkan karena ada hadis yang lain yang diatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain dari Ibn Abbas Biasanya Ibn Abbas mengatakan akbal tu aku datang dalam keadaan menunggang keledai tepatnya atanin keledai betina dan aku ketika itu hampir balir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan banyak orang di Mina berarti ketika hajatul wada Nabi sholat ila ghairi jidarin tanpa menghadap ke tembok ya, yang dimaknai oleh sebagian ulama tanpa menghadap sutroh Ya, maka ketika Nabi Hajatul Wada, ya Ibnu Abbas ini sudah hampir balik. Kalau balik itu 15 tahun, ya maka beliau hampir 15 tahun. Maka sebagian memberikan jawaban atas kebingungan ini dengan mengatakan dimungkinkan bahasanya 10 tahun itu berkenaan dengan hafal Qur'annya bukan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna perkataan Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan aku telah menghafal Al-Muhkam dalam usia 10 tahun. Artinya dalam bahasa Arab ini namanya fihi takdim wa Ada yang harusnya letaknya di depan namun e, ditaruh di belakang dan sebaliknya. Tentang apa itu al-muhkam di catatan kaki lima kata Al-Hafidh Ibn Hajar yang dimaksud muhkam adalah ayat-ayat yang tidak mansuh. Namun ada versi yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan muhkam di sini adalah al-mufassal. Yang dimaksud dengan adalah al-mufassal. Ya, kalau dan wallahualam a'lam secara makna nampaknya lebih nyaman makna menghafal muhkam dalam artian menghafal surat-surat mufassal daripada menghafal surat-surat yang muhkam. Ya. Karena tentu yang dihafal itu yang muhkam. Uh, yang mansuh yang sudah bacaannya, uh, apalagi mansuh bacaannya sudah tidak boleh lagi dibaca ya, tidak perlu dihafal. Yeah. Oleh karena itu, yeah, yang dimaksud muhkam adalah mufassal itu lebih eh, lebih enak dan lebih pas dibandingkan dengan yang dikutip di sini, yang tidak mansuh. Dan mufassal adalah uh, al-hujurat atau qaf sampai an-nas. Nah, uh, hadis ini tentang ibn Abbas telah menghafal surat-surat yang muhkam ketika beliau berumur 10 tahun. Ini diberi judul bab oleh Imam Bukhari dengan judul Ta'limu Subyan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ya, Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bar mengatakan menjadi penulis yaitu Bukhari mengisyaratkan dengan uh, judul bab ini mengisyaratkan perkataan Ibn Abbas, tanyalah padaku tentang tafsir. Karena aku hafal Al-Quran ketika aku masih kecil. Uh, Al-Hafidh mengatakan, lihat kelima Ibn Sa'ad dan yang lain dengan sanat yang sahih. Demikian juga Ibn Abbas mengikat atau memborgol ikrimah dengan borgol dengan ikatan supaya dia belajar Al-Quran. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah sendiri. Ya, e, Lakat ra'aitu ini sungguh aku ingat Ibnu Abbas mengikat ya, ya, mengikatku ala ta'alumul Quran untuk belajar Al-Quran. Maka Ibnu Abbas dalam umur 10 tahun sudah apal surat-surat yang muhkam yang dalam satu versi artinya surat mufassal menunjukkan kalau ada yang ngajari. Ya, ada yang ngajari. Yang tentu yang dekat dalam hal ini adalah orang tuanya. Ya. Mengajari anaknya untuk membaca Al-Quran atau untuk bahkan hafal Al-Quran. Maka di sini bahas, berarti bahasanya dijumpailah uh, ya, ya, kita jumpai bahasanya di antara ya, kebiasaan para sahabat adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka dengan contoh Ibnu Abbas. Demikian juga Ibnu Abbas mencontohkan me, e, beliau mengajarkan Al-Quran bukan hanya kepada anaknya, kepada budak yang masih kecil. Maka jika budak saja diperhatikan, diberi perhatian khusus supaya ya, ngerti Al-Quran, faham Al-Quran, maka anak sendiri mimbabil awla wa ahra. Maka tentu lebih-lebih lagi. Dan sibuknya anak-anak dengan Al-Quran adalah indikator kebaikan kaum muslimin. Ya, ada ya, ya, salah satu ulama salaf mengatakan bahasanya eh, umat umat Muhammad itu senantiasa dalam kebaikan selama ya, anak-anak ya, kecil mereka sibuk dengan Al-Quran. Ya. Maka berdasarkan perkataan beliau menunjukkan pentingnya pengajaran Al-Quran kepada anak-anak. Pentingnya menanamkan dan membiasakan anak-anak dengan Al-Quran. Nah, beliau katakan bahasanya indikator masih baiknya kondisi kaum muslimin dan masih bisa diharapkan baiknya kondisi kaum muslimin ketika anak-anak kecil mereka sibuknya dengan Al-Quran. Sibuknya untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menulis Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Maka ini adalah tanda masih kondi, eh, masih adanya kondisi baik dan adanya harapan-harapan besar untuk kebaikan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara ya, indikator hal yang mengkhawatirkan ketika anak-anak kaum muslimin ya, sibuk dengan jajet, ya, sibuk dengan HP, ya, sibuk dengan game, maka ini indikator bahaya. Indikator bahaya. Ya, karena jika ini terjadi artinya orang tua mereka sudah masa bodoh. Ini, sudah masa bodoh dengan dengan anaknya. Ya, maka tinggal nunggu rusaknya ya, generasi kaum muslimin di kampung itu. Kalau anak-anak kecilnya ya, anak-anak tuanya sibuk dengan HP, anak kecilnya juga sibuk dengan HP, ya, sudah maka itu alamat celaka dan malah petaka. Ya, semua tidak punya kepedulian. Kemudian wa aidan alim auladaka alaqidata sahihata menjadi kewajiban orang tua di antara materi yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah ajari anakmu dengan uh, eh, akidah yang benar ajarkan iman, ajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tauhid adalah pokok agama kita. Tidaklah diterima dari seseorang satu amal ilamal ikhlas wa tauhidillah. Kecuali jika ikhlas dan orangnya adalah orang yang mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan pada anak-anakmu, wahai para ayah dan bunda, wahai ayah dan ibu, hal itu ya, yang al ya akidah yang benar tersebut min khilal didapatkan melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah lewat beberapa kalimat agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas wahai anak kecil Sungguh aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Jika minta maka mintalah pada Allah. Jika minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah dan sadarilah bahasa seandainya umat manusia seluruhnya kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk membuatmu sehat, untuk membuatmu kaya misalnya. Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan kebahaya, kesusahan kepadamu dengan sesuatu dengan satu hal, mereka ingin kau mati atau sakit dan sebagainya, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya ini adalah pelajaran tentang iman dengan takdir. Karena pena-pena telah uh, telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini bahasa metafor untuk mengatakan bahasanya takdir itu satu hal yang uh, tetap, paten dan tidak bisa diubah-ubah. Kemudian dilihatkan oleh Ibnu Majah. Yeah. Dari Jundub bin Abdillah radhiallahu anhu beliau mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang belia. Maka kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Setelah itu kami belajar Al-Qur'an maka kami tambah beriman. Maka ini indikator belajar Al-Qur'an yang benar adalah menambah iman, bertambahnya iman. Ya, maka dengan belajar Al-Quran, semakin cinta dengan Islam, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka inilah belajar yang benar. Namun eh, jika belajar Al-Qur'an kok malah yang didapatkan adalah sombong, merasa lebih baik, merasa hebat dan seterusnya, bukan sema, eh, ya, maka ini eh, adalah indikator kuat pastinya belajarnya adalah belajar yang tidak benar. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al Hasan bin Ali beberapa kalimat yang pendek yang gampang untuk dihafal, yang sangat kuat maknanya dan redaksinya supaya diucapkan saat kunut witir. Al Hasan bin Ali radhiallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku supaya aku mengucapkan saat kunut witir. Dan ini adalah yang diajarkan isinya adalah muatan akidah. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku, fiman hadait karena engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau beri petunjuk. Maka ya Allah berikanlah kecintaanmu kepada aku, cintailah aku ya, karena engkau telah mencintai orang-orang yang kau cintai. Dan ya Allah berikanlah kesehatan untukku ya, karena engkau telah memberikan kesehatan pada orang-orang yang kau beri kesehatan. Ya Allah berkailah apa yang kau berikan padaku dan jagalah ya Allah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan untukku. engkau engkaulah yang e, menetapkan dan tidak akan ada orang yang bisa menetapkan dan mengatur-ngatur dirimu. Sebenarnya tidak akan hina orang-orang yang kau cintai. Dan tidak akan mulia semua saja siapa saja yang engkau musuhi. Maka ini adalah kalimat-kalimat yang penting. Bagian dari akidah yang wajib ditanamkan pada diri kita masing-masing dan wajib kita tanamkan pada anak-anak kita. Yeah. Bahasanya ya tidak ada orang yang mulia kalau Allah musuhi, kalau dibenci oleh Allah, atau dimurkai oleh Allah. Dan tidak ada orang yang hina meskipun dia miskin. Manakala dia adalah seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta wa ta'alait dan kau maha penuh dengan kebaikan dan kau adalah zat yang maha tinggi. E, Wakatkan sahabat dan para sahabat radhiallahu anhum mereka mengajar anak-anak mereka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah sahabat Saat ibn Abi Waqqas beliau ajarkan pada anak-anaknya zikir yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diatkan oleh Bukhari dari jalur Amr ibn Maimun Maimunah al Audi Ya, kal karena saat adalah saat mengajarkan kepada anak-anaknya sejumlah kalimat. Kama yu'alimul mu'alim sebagaimana seorang guru, ya, guru kutab, ya, guru sekolah dasar mengajarkan kepada anak-anak kecil tulis menulis. Maka diajari dengan penuh ketekunan sebagaimana tekunnya seorang guru ngajari anak-anak untuk supaya bisa pandai tulis menulis. Wayakol beliau katakan pada anak-anaknya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya ta'awadu minhuna eh, Nabi itu memohon perlindungan minhuna dari hal-hal yang jelek berikut ini tubuh solati di akhir solat yaitu ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat penakut aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada kondisi umur yang terjelek yaitu pikun Artinya ya Allah keberlindung kepadamu jika engkau berikan padaku umur yang panjang maka hindarkanlah aku dari pikun. Dan ya Allah keberlindung kepadamu dari godaan dunia dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya, tentu ini adalah doa yang sangat baik isi kandungannya ya yang sangat kita butuhkan dan kita perlukan. Nah, sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya diajari pelan-pelan satu persatu sebagaimana ya, dan semua anaknya wajib hafal ya, sebagaimana seorang guru ya, sekolah dasar mengajari anak-anak tulis menulis. Abu Bakar pun demikian diatkan oleh Nasai dengan sanad yang hasan dari Muslim ibn Abi Bakrah. Senyap beliau mendengar ya, dari Muslim bin Abi Bakar dia mendengar ayahnya berarti Abu Bakar mengatakan di dubur sholat. Oh, berarti ini bukan Abu Bakar namun Abu Bakar Tadi dikatakan Abu Bakar, namun eh, yang kita baca Abu Bakar Ini eh, adalah Abu Bakar mengatakan di dubur solat, di akhir solat, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan dari siksa kubur. Maka di sini menunjukkan bahasanya kemiskinan bukanlah satu hal yang ya, terpuji dalam Islam. Oleh karena itu Nabi berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Fajal itu maka mulailah aku berdoa ikut-ikutan berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya, fakal Kemudian karena sudah pintar berdoa, maka bapaknya malah bingung. Dan tanya, ya bunaya waya anakku, anak dari mana engkau diajari kalimat-kalimat itu? Dari mana dan siapa yang ngajarimu uh, membaca kalimat-kalimat itu? Sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku mendengarmu berdoa dengannya di akhir sholat. Maka aku, uh, eh, akhot tuhuna, angka aku belajar menghafal, menghafalkannya darimu. Kemudian beliau mengatakan, Tidaklah engkau selalu membacanya wahai anakku. Sesungguhnya Nabi saw berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut. Fidubur sholati di dubur solat. Dan adalah Nabi saw mengajarkan kepada para sahabatnya al-adkar, zikir-zikir seperti itu. Contohnya, diatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal radhiallahu anhu sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggandeng tangannya Mu'ad. Lalu mengatakan, Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Wallahi demi Allah sungguh aku mencintaimu. Maka Nabi kemudian mengatakan, Usika ya Mu'ad. Ya, aku wasiatkan kepadamu, wahai, wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan di dubur atau di akhir setiap sholat. Nah, di, di dubur dan di akhir setiap sholat untuk dalam engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, berterima kasih dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang berkualitas kepadamu. Dan demikian pula ajarkan kepada anak sejumlah hadis yang isinya adalah tahutsu memberikan motivasi kepada akhlak yang mulia dan perilaku-perilaku yang mulia wajah tiba dan tabiat yang bagus. Demikian juga ajarkanlah kepadamu apa yang mereka ajarkanlah kepada mereka para anak apa yang mereka butuhkan min ahadisil ahkam berupa hadis-hadis tentang hukum dan semacam itu. Dan demikian pula ajarkan kepada anak-anakmu fikih tentang agama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayurtilau bihi khairan yufaqihu fitin. Siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia faham agama. Faham agama di sini mencakup faham ilmu fikih dan yang lain. Wahadihi dan ini adalah beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selayaknya dihafal. Nih. Maka beliau contohkan sejumlah hadis-hadis yang perlu dihafalkan oleh kaum muslimin secara umum dan ya, anak-anak ya, secara khusus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada orang yang hafal hadis-hadis Nabi dan menghafalkannya. Nabi doakan dengan kalimat doa sebagaimana berikut ini. Nadarullah imro'an, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri, yang bercahaya, ya, yang terang. Ya, bagi siapa saja yang mendengar hadis dariku, lalu dia hafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Di sini hadis yang sah bahkan mutawatir. Lihat kelima Muhammad dan yang lain. Ah, maka di antara keutamaan orang yang hafal Al-Quran, Allah akan berikan kepadanya wajah yang bercahaya. Ya. Maka wajah orang yang uh, orang yang hafal hadis, ya, uh, berbeda dengan yang tidak demikian berdasarkan ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sejumlah hadis yang selayaknya dihafal uh, yang menurut penulis ada di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan amal, dan dua, itu adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari Ya. Dan di catatan kaki hadis ini diatkan Bukhari wa wa akhiru hadisin akhajahul Bukhari fi sahihihi. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir yang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama Sahih Bukhari itu hadis niat. Dan hadis yang terakhir dari di Sahih Bukhari adalah hadis ini. Kalimatani khufifatani ala lisan dan seterusnya. Karena beliau mau menutup eh, menutup kitabnya dengan bacaan tasbih sebagaimana kafaratul majlis ditutup dengan tasbih maka uh, hadis yang terakhir dicantumkan adalah hadis berisi tasbih subhanallah bihamdi Subhanallah azim demikian juga dilihatkan oleh muslim kemudian uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa wahai Abu Musa maukah aku tunjukkan padamu salah satu simpanan surga Abu Musa al-Asari mengatakan bala tentu aku mau wahai Rasulullah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan banyak-banyaklah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida akhoda majaahu jika telah ngambil posisi di tempat tidurnya di waktu malam, maka beliau ya, mengatakan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati yaitu aku tidur wa ahya dan aku hidup yaitu aku bangun. Dan jika beliau bangun dari tidurnya maka Nabi berdoa atau Nabi mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Artinya membangunkan kami setelah kami tidur. Maka di sini dalil tidur itu kematian. Wa ilaihin nusyur dan hanya kepada Allah kami akan dikumpulkan. Artinya eh, Nabi mengajar kita ketika kita bangun tidur untuk ingat kiamat. Ingat bahasanya kita nanti akan bangun dari alam kubur. Sebagaimana kita bangun dari alam tidur. Ya, maka jadikan itu sebagai ya, sebagai ya, momen untuk mengingat hari berbangkit. Itu makna dari wa ilaihin nusyur. Dan beliau jika masuk ke wisit ke toilet mengucapkan Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Allah akan kepadamu dari kejelekan dan dari setan jin, eh, eh, setan laki-laki dan setan perempuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada Abu Bakar doa yang selayaknya yang akan dibaca oleh Abu Bakar dalam sholatnya. Ya, dan uh, Abu Bakar maka suatu hari Abu Bakar datang pada Nabi dan mengatakan wahai Rasulullah ajarilah aku Nah, doa yang akan aku baca fi solati wa fi baiti. Sebagaimana dalam salah satu redaksi dalam saya Muslim. Yang akan aku baca dalam solatku dan dalam ketika aku berada di rumah. Ya, maka uh, kalimat ini dianjurkan untuk dibaca saat solat, semisal uh, di tasawuf akhir sebelum salam. Demikian juga dianjurkan untuk banyak-banyak dibaca saat berada di rumah. Ya. Maka hendaknya ketika seorang itu duduk di rumahnya, ya, maka banyak-banyak membaca doa ini. Yaitu Allahumma inni dalam nafsi dhulman kathira. Ya Allah sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Waliyaghfiru dzunuba ila ant. Tidak ada yang mengampuni dosa, yaitulah dolim pada diri sendiri kecuali engkau. Farfirli marfiratan min engdik. Maka bila aku ampunan dari sisimu. Warhamni sayanglah aku. senyai engkau adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Kemudian di antara yang penting untuk dihafal adalah Sayyidul Istighfar. Diatkan oleh Bukhari dari Syadat Ibn Aus anhu dari Nabi saw. Nabi mengatakan, Sayyidul Istighfar, bacaan yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah adalah ucapan sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi farfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Diatkanlah Al-Bukhari dan Zaitul Istighfar ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Allahumma ya Allah antara engkau adalah Rabbku yang menciptakanku tidak ada oleh karena itu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali engkau karena engkau lah yang menciptakanku wa ana abduka dan aku adalah hambamu ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan aku tetap komitmen dengan janjiku kepadamu untuk beribadah kepadamu dan aku menunggu-nunggu janjimu kepadaku Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku lakukan. Aku abu ulaka binikmatika alaihi. Aku mengakui di hadapanmu betapa banyaknya nikmat-nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui di hadapanmu betapa banyaknya dosa-dosaku. Fafirli maka berkelah ampunan untukku. Fa inna la ila ant. Maka sebenarnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini.